Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam mengabarkan kepada kita akan datang satu zaman nanti di mana penduduknya tidak peduli lagi dalam mencari penghasilan yang halal dan yang haram mereka tidak lagi memperhatikannya. Hal ini disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadisnya. Layati ala nasi nas zamanun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Diriatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, Layati ala nasi nas zamanun akan datang satu zaman di antara zaman yang berlalu di tengah-tengah masyarakat di mana manusia di waktu itu la yubalil mar'u bima aghdal mal manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan penghasilan amin halalin amin haramin apakah itu makanan yang halal ataukah itu yang haram itu mereka tidak peduli lagi Yang penting dapat. Zaman sekarang ini manusia sudah berkurang atau bahkan mereka tidak peduli apakah halal atau haram. Kebanyakan orang yang penting mendapatkan. Caranya tidak peduli. Sehingga di antara mereka ada yang jual beli narkoba. Di antara mereka ada yang jual beli miras. Di antara mereka ada yang praktek ribawi. Bahkan mereka mengatakan tanpa ada jasa perbankan ekonomi tidak akan mungkin jalan. Artinya tanpa adanya ribawi ekonomi akan lumpuh tawaran untuk hutang piutang dengan bunga nol sekian persen merebak di masyarakat. Anda butuh dana segar dan dan yang lainnya. Tawaran sudah tidak lagi peduli apakah itu hal atau haram. Banyak sekali tipu menipu. Baik tipu menipu kerjasama, tipu menipu jual beli, modus, modal, dusta, dan yang lainnya. Orang tidak peduli. Hadir menaikkan zaman itu telah ada di tengah-tengah kita. Maka mari kita berhati-hati dari berita yang disampaikan oleh Nabi. Di mana zaman itu manusianya tidak peduli dalam mendapatkan penghasilan. Apakah itu yang halal tokat yang haram. Maka berhati-hatilah karena itu berpengaruh terhadap diri kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi alaihi wasallam bersama para salaf adalah uswah bagi kita. Suri toladan bagi kita. Beliau sangat berhati-hati dalam hal ini. Kita akan bacakan satu kejadian riwayat Imam Muslim dalam sahih keduanya. Nabi mengatakan ini Inni lanqalibu ila ahli. Aku di waktu itu ingin pulang ke keluargaku. Salah satu rumah istri beliau. Fa'ajidun meratasi saqitatan ala firasyi. Aku di waktu itu menjumpai, mendapati ada satu buah kurma yang tergeletak di atas tikar atau di atas tempat tidurlah, firosh. Aku menjumpai satu tamroh buah kurma yang ada di atas firoshku, permadanika atau tikar. Tuma arfa'uha Kemudian aku mengambilnya untuk aku memakannya. Tuma akhsha antakuna takuna sadaqatan Kemudian aku takut, khawatir kalau ini adalah kurma, sodakoh. Maka aku pun melemparkannya falqiyaha. Aku tidak jadi memakan buah kurma itu. Kita tahu ya kaum muslimin, buah kurma itu halalan tayyiban. Lezat, manis, enak. Tetapi aturan agama Ya Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi beliau Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam dan keluarganya sedekah itu dilarang. Sedekah itu dilarang untuk beliau dan keluarganya makan darinya. Nah, timbul kekhawatiran kalau itu adalah dari sedekah yang hukumnya secara syar'i tidak boleh bagi beliau dan keluarga beliau. Maka beliau pun tidak jadi memakan buah kurma itu. Kenapa? Karena berhati-hati. Jangan sampai ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam perut beliau. Sangat berhati-hati. Ini contoh. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Di mana beliau betul-betul berhati-hati. Jangan sampai memakan sesuatu yang haram. Padahal itu adalah kurma. Namun masih ada kekhawatiran. Itu kurma sodakoh atau kurma hadiah tidak jelas. Maka beliau pun urungkan diri untuk memakannya. Tidak jadi memakannya. Demikian pula kaum muslimin terjadi sebuah kisah disebutkan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya kisah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an di mana di waktu itu alaihissalatu wassalam Rasulullah sedang membagi kurma sadaqah. Dalam keadaan cucu beliau Al-Hasan duduk di pangkuannya Rasul alaihissalatu wassalam. Dibagi kurma sedekah itu kepada para sahabat sampai habis. Agar tidak tersisa. Khawatir kalau seandainya tersisa. Akan dimakan oleh beliau atau keluarga beliau. Setelah selesai membagi kurma sodako itu, Rasul pun menggendong Al-Hasan. Ketika digendong Al-Hasan, keluar air liurnya. Di waktu itu masih anak-anak digendong oleh Nabi. Maka di saat itu Nabi SAW memperhatikan isi mulutnya Al-Hasan. Kenapa? Dikhawatirkan, dikhawatirkan itu ada Buah kurma yang tadi adalah sodakohan. Yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Dilarang oleh masyarakat kita untuk dimakan oleh Nabi dan keluarganya. Ternyata betul. Di mulutnya Al-Hasan terdapat buah kurma. Buah kurma sodakoh atau hadiah atau milik sendiri. Bagaimana? Tidak bisa dipastikan tetapi yang ada di waktu itu adalah kurma yang hasil dari sedekah. Maka Rasul berusaha untuk mengeluarkannya dari mulut Al-Hasan. Rasul mengatakan, kih, kih, irmi biha, kih, kih, keluarkan, buang itu. Namanya anak-anak, namanya sejak anak. Ketika memakan sesuatu yang manis, enak. Ya tidak maulah. Anak-anak belum paham tentang hal ini. Sampai Nabi Rasulullah SAW memasukkan jarinya ke mulutnya Al-Hasan. Berupaya untuk mengeluarkan kurma itu dari mulutnya Al-Hasan. Ini. Kemudian Rasul mengatakan kepada beliau, Ama syi'arta anna la na'kul sadaqah. Abang kau tidak tahu kita tidak boleh makan dari sedekah. Tidak dibiarkan adanya makanan yang masuk ke dalam mulut kita dari sesuatu yang hukumnya haram dalam syariat. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dulu terjadi menimpa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Aisyah mengatakan, "Kana li Abi Bakrin Gulamun yukhrijul kharaj wa kana wa kana Abu Bakar yakulu min kharaji. Dulu Abu Bakar Siddiq memiliki seorang budak yang dia bekerja di luar untuk mencari penghasilan. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memakan dari penghasilan yang didapat oleh budak tersebut. Faja'a yawman bi syai'in fa akala minhu Abu Bakrin satu hari budak tersebut datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan membawa makanan. Maka seperti biasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ikut makan dari makanan yang dibawa oleh budak tersebut. Faqala lughulam. Ternyata budak itu berkata kepada Abu Bakar, "Adadri ma hada?" Tahukah kamu apa ini? Tahukah kamu wahai Abu Bakar, bagaimana aku mendapatkan makanan ini? Dari siapa aku mendapatkan? Faqala Abu Bakar, "Ma Dari mana? Di kamu mendapatkannya?" Pertanyaannya, dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram? Bagaimana caranya kamu mendapatkannya? Fakala maka sang budak tersebut mengatakan, Kuntu takahantu linsani fil jahiliyah. Aku dulu di zaman jahiliyah praktek perdukunan. Dan di waktu itu aku mempraktekkan perdukunan kepada seseorang si fulan begitu. Wama ahsinul kahana dan aku tidak bisa sebenarnya berbuat seperti dukun illa anni khadatuhu. Tapi aku menipunya. Hulam ini, anak ini atau budak ini tidak bisa melakukan apapun. Menerawang, menduga, saya bukan dukun. Cuman aku menipu dia. Seakan-akan aku adalah dukun. Ini terjadi dulu di zaman apa? Jahiliyah. Falakiyani fa'atani bidalik. Barusan dia bertemu denganku dan aku diberi makanan ini. Berarti makanan ini didapat dari perdukunan yang abal-abal. Tipu-tipu. Hasil dari tipu-tipu. Tipu menipu dan perdukunan itu hukumnya haram. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh bapak Bakar Siddiq radhiyallahu an? Yang dilakukan oleh bapak Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah Fadakhala Abu Bakrin yadahu faqa'a kulli syai'in fi batni. Beliau pun memasukkan jarinya ke dalam tenggorokannya untuk memuntahkan seluruh isi perutnya. Ini contoh salaf dalam kehati-hatian yang berkaitan dengan makanan yang masuk ke dalam mulut, ke dalam perut. Jangan gegabah dalam mencari nafkah. Karena itu akan dimakan oleh kita dan keluarga kita. Ketika hal itu hukumnya haram, maka akan berdampak besar terhadap keluarga kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam beberapa pembahasan Inna aklal mal haram laysa min dhunub as-saghirah. Bal huwa min kabair dhunub wa adhaimiha. Ketahuilah makan makanan yang haram itu bukanlah dosa kecil. Tetapi itu termasuk dari dosa besar. Hal ini dicontohkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam di mana beliau mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian tujuh hal yang membinasakan. Alu ya Rasulullah wa mahun. Mereka bertanya, apakah yang tujuh hal itu yang membinasakan itu? Wahai Rasulullah. Kala, maka Rasul mengatakan. Yang pertama, asyirku billah. Berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, wasihru, sihir. Sihir bagian dari kesyirikan. Tetapi disendirikan karena banyak orang yang praktek sihir dan mendapatkan dari situ penghasilan. Itu adalah penghasilan yang haram. Waqatlan nafs allati haramallahu illa bilhaq. Yang ketiga membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan yang dibenarkan dalam syariat. Waklur riba yang keempat makan riba. Yang kelima aklu mal yatim memakan harta anak yatim. Yang keenam mutawalli yaumaz zahri. Lari dari medan perang ketika sedang berkecamuk perang. Yang ketujuh, qadful muhsanatil ghafilatil mu'minatil ghafilat. Menuduh jelek, menuduh berzina terhadap seorang wanita yang mukminat yang ghafilat. Fadakara minha ithnin huma ba'du suwaril malil haram. Nabi dalam Hadis ini menyebutkan contoh makan makanan yang haram. Contoh, yakni memakan riba dan memakan harta anak yatim. Ini contoh. Yang dua-duanya berkaitan dengan bab yang sedang kita sampaikan ini. Memakan makanan yang haram. Maka ini menunjukkan minal kabair. Termasuk dosa besar. Bukan dosa kecil. Kita sampaikan sebagai tambahan keterangan. Sesuatu yang haram itu ada dua sebab. Sebab yang pertama, haramun lidatihi. Haram memang dari sisi bendanya haram. Dari sisi bendanya, barangnya, tozat barangnya haram. Dari sisi bendanya apa? Haram. Misal seperti daging babi, anjing, ular, tikus, yang itu hukumnya dilarang dalam agama kita. Yang kedua, haramun li ghairihi. Haram faktor luar. Haram faktor lain. Faktor dalam mendapatkannya. Ini haram li ghairihi. Misal seorang mencuri apa kamu nyepisang di kebun, mencuri singkong, ya, iseng, mau bakar singkong, pas lagi ronda malam-malam dingin, bakar-bakar cuman kayu tok, kayaknya kok kosong, sudahlah bedul, mune tanggane, ngok gampang ngomong, tanpa izin, pencurian ini. Singkong itu halal. Tapi cara mendapatkannya dengan cara mencuri. Maka menjadi haram karena faktor mencurinya. Uang halal uang Pak. Tetapi cara mendapatkannya dengan korupsi, menipu, ribawi, maka uang itu menjadi apa? Haram. Tidak halal bagi yang mencuri. Dan bagi keluarganya yang mengetahui bahwa itu adalah hasil dari curian. Wal'iyadzubillah. Berikutnya ya kaum muslimin kami akan sampaikan bahwa Orang yang makan makanan yang haram, dia akan mendapatkan akibat-akibatnya. Ada beberapa poin insya Allah akan kita sampaikan dalam talim kita kali ini. Di antaranya ya kaum muslimin, kita baca dengan cepat. Adalah adamu kubuli du'aihi. Tidak diterimanya atau tidak dikabulkannya doa. Akibat dari memakan sesuatu yang haram atau meminum sesuatu yang haram. Baik itu haram lidatihi atau haram liughairihi halal bendanya tetapi penghasilannya dihasilkan dari hal yang haram. Maka doanya tidak akan diterima. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya ayuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa inna allaha amar mu'minin bima amar bihil mursalin. Wa manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul. Apa itu perintahnya? Makan dari makanan yang halal. Ini perintah kepada para rasul dan perintah kepada kaum mukminin. Kita bacakan ayatnya. Disebutkan dalam surat al mukminun ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul" Wahai para rasul, Kulu minat salihah. Makanlah kalian dari yang baik-baik. Halalan taiban yang halal yang baik-baik. Wa'malu salihan. Dan beramalah kalian dengan amalan yang saleh. Inni bima ta'amaluna alim. Sesungguhnya aku mengetahui dengan segala apa yang kalian lakukan. Ini ayat berkaitan perintah kepada para rasul. Nabi menukil ayat ini. Perintah untuk makan makanan yang halal. Diperintahkan hal ini kepada para rasul. Kemudian Nabi menukilkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-172. Perintah kepada orang-orang yang beriman untuk makan dari makanan yang toib. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik min thayyibat. Ma razaqnakum yang kami risikan kepada kalian. Nah, kita diperintahkan untuk memakan dari penghasilan rizki yang baik. Karena di sana ada penghasilan, ada rizki, tetapi dari yang haram. Dia dapat rezeki dari situ. Tetapi dari cara yang haram. Mencuri, atau suap, riswah, atau makas. Makas atau makas? Makas itu malak loh bahasa kitanya. Malak itu tidak mesti malak di jalan raya, supir-supir itu tukang malak kelas teri. Ya. Ada tukang malak kelas kakap, berdasi. Anda mau dapat tender ini? Anda harus membayar sekian-sekian. Bahasa Jawane wani piro. Wani sekian, saya berikan tender, ini untukmu. Kalau tidak, orang. Wanipiro. Kalimat wanipiro ini sudah menjadi viral di negeri kita. Karena itu cerminan kehidupan kita. Wanipiro. Dari bawahan sampai atasan. Wanipiro. Ini magas. Pungutan permintaan yang tidak benar. Na'udzubillah min dzalik. Itu bagian dari hal yang haram. Nah, Nabi memerintahkan kita makan dari makanan yang halal. Allah memerintahkan untuk kita makan dari yang haram. Kemudian Nabi di akhir hadis ini menyebutkan tentang resiko makan dan minum dari hal yang haram. Baik itu haram lidatihi atau haram yughairihi. Ingat ya tadi ya. Baik itu bendanya yang haram atau penghasilannya atau cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Tsumma dzakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara. Yamut yadayhi ila sama Fayaqul ya rabbi ya rabbi wa mat'amu haramun wa syarabu haramun wa ghudhu wa malbasu haramun wa ghudhiya bil harami fa an Kemudian Rasul menyebutkan tentang seorang rajul yang panjang yang yang sedang melakukan safar yang panjang. Safar. Lihat, safar itu salah satu sebab dimudahkannya untuk dikabulkan doa seseorang. Nabi mengisahkan, orang ini safar. Dalam hadis yang sahih, "Thalathun da'wat mustajabat la syakka fihinna. Ada tiga doa yang pasti terkabulkan dan tidak akan mungkin ditolak. La syakka fihinna, tidak ada keraguan padanya. Yang pertama, da'atul musafir, doanya orang yang musafir. Dan yang kedua, da'atul madlum, doanya orang yang terzolimi. Yang ketiga, da'atul walid ala waladihi, doa kejelekan dari orang tua kepada anaknya. Hadirin yang melakukan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang ini yang disebutlah Rasul dalam keadaan dia safar jauh. Asyadu akbar, Rambutnya cakacakan, bajunya dekil. Dia kemudian mengangkat tangannya ke atas. Ini juga salah satu sebab Allah malu untuk tidak mengabulkannya. Dan dia sudah menyebutkan nama Allah tawasul dengan asmul husna dengan mengatakan ya Rab, ya Rab, wahai Rabku, wahai Rabku. Sangat membutuhkan pertolongan, sangat membutuhkan bantuan dan dia memenuhi kriteria untuk dikabulkan doanya. Namun Nabi mengatakan, "Wa mat'amuhu haram." Namun makanannya dari makanan yang haram atau penghasilan yang haram. Wa masyrabu haramun, minumannya dari minuman yang haram. Wa malbasu haramun, pakaiannya juga dari pakaian yang haram. Maka Nabi Wahudi bil haram dia mendapatkan suplemen dan gizi dari yang haram. Fa'anna yusajabulah. Maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya. dia ya kaum Orang yang sudah seperti ini Masya Allah baiknya. Dia ber, dia orang yang memenuhi kriteria. Dikabulkannya doa. Tetapi ketika makanan dan minumannya penghasilan yang dia lakukan dari jalan yang haram. Rasul mengatakan fa'anis tajabulah. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Ini sebuah kerugian bagi kita ya kaum muslimin ketika sering diantara kita berdoa ternyata tidak dikabulkan dikarenakan faktor ada penghalang-penghalangnya. Padahal kita tahu di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memastikan akan mengabulkan doa setiap kita. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, aku akan mengabulkan doa kalian. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Janjinya Allah pasti tepat disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin dalam kitab Syarusul Thalatha, Allah akan mengabulkan dengan berbagai macam bentuk. Bisa dikabulkan fauran seketika. Bisa dikabulkan di waktunya nanti di mana Allah lebih tahu akan dikabulkan doa itu. Baik ketika dia masih hidup atas peninggalnya. Ini. Atau dikabulkan kelak nanti di akhirat atau dikabulkan dalam bentuk yang lebih baik dari apa yang dia pinta. Berbagai macam bentuk pengabulan doa. Nah, ada di antara kita berdoa, berdoa, berdoa, tidak kunjung dikabulkan. Jangan salahkan Allah Azza wa Jalla. Hendaknya Anda introspeksi diri. Ada apa denganku? Doaku tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala introspeksi diri. Ternyata di sana ada hal-hal yang bisa menghalangi terkabulkannya doa-doa kita. Yaitu makanan dan minuman yang kita konsumsi dari hal yang haram. Kami ulangi lagi, haram itu ada dua. Haram bendanya, makan itu haram, babi, anjing, atau yang lainnya atau minuman yang haram, narkoba atau yang semisalnya. Atau faktor yang kedua, haram yughairihi, haram karena faktor mendapatkannya. Caranya dengan menipu, mencuri, korupsi, atau suap, riswah. Ya, atau dia memakan harta orang lain dengan cara yang zalim. Ya, menipu dalam jual beli atau dengan model ribawi atau yang lainnya. Ini cara-cara yang hanya sedikit yang bisa kami sampaikan contoh-contoh penghasilan yang haram bisa sana masih banyak sekali oleh muslimin. Maka bagaimana mungkin seorang itu akan dikabulkan doanya. Al-Imam Malik ibn Dinar rahimahullah ta'ala Kita bawakan beberapa ucapan para salaf. Qala ba'du salaf la tastabdi'ul ijabatu wa qad suddidat turuqaha bil ma'asi. Tidaklah doamu tastabdi'u tidak dikabul-kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali faktornya adalah karena Engkau sendiri yang menutup pintu atau menutup jalan untuk terkabulkannya doamu. Itu apa? Dengan berbagai macam kemaksiatan yang berupa makanan dan minuman yang haram. Allah mudah mengabulkan. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah aku akan mengabulkan. Berbagai macam sebab-sebab. Bisa kau jalankan itu agar mudah dikabulkan. Ternyata kamu sendiri yang menutupnya. Hadirin yang kami akan gemian. Nabi mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, "Udullah Allah li an akuna mustajabatul da' mustajabat dakwah." Wahai Nabi, Doakan aku agar aku menjadi orang yang mudah dikabulkan doanya. Maka Nabi Alaihissalam menasihatkan kepada sahabat tersebut, adib kasbak, tustajab dakwatak. Adib kasbak, perbaiki usahamu, perbaiki kasabmu, Cari dari yang taib, yang halal, yang baik. Usaha mencari rizki, pastikan dari jalan yang baik. saja dakwatak. Maka niscaya akan mudah dikabulkan doamu. Masya Allah. saja dakwatak. Sehingga diantar sekian banyak asbab dikabulkannya doa-doa kita adalah dengan kita memperbaiki penghasilan kita. Yang berikutnya kaum muslimin, resiko dari memakan makanan yang haram akibat yang akan didapati oleh seorang yang berpenghasilan dengan penghasilan yang haram adalah mahkul barakah hilangnya barokah dari rezeki dan harta yang kita miliki. Dan ini akan kita sampaikan insya Allah pada salat maghrib. Ada 10 poin yang akan kita sampaikan insya Allah dalam pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa kita menyelesaikannya agar kita tahu resiko besar yang akan kita dapati manakala kita makan atau berpenghasilan dengan cara yang haram.